Amen. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله أما بعد para hadirin hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat pengajian pada pagi hari ini kita memasuki penjelasan dan keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan Ramadan. karena insya Allah seminggu lagi kita sudah akan menerima tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala serta anjuran kesunnatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Untuk kesemuanya itu maka sangat perlu kita memasuki penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan segala yang tersebut tadi hingga kita dapat menambah ilmu pengetahuan di dalam amal-amal ibadat yang harus kita lakukan hingga dapat sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan serta segala apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita amalkan sebagaimana mestinya kesemuanya berdasarkan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan Al-ilmu imamul amal Wal amal tabi'uhu Ilmu itu pemuka amal perbuatan Imam amal perbuatan Dan amal perbuatan mengikuti ilmu Hingga al Al-Syeikh Ibn Ruslan menjelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja menjalankan sesuatu tanpa ilmu, maka amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan ditolak maka apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan ialah ilmu hal ilmu yang urusannya kita hadapi sekarang kita menghadapi bulan Ramadan kita akan terima tugas kewajiban yang khusus dan anjuran-anjuran kesunatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ilmu-ilmu yang ada sangkut paut dengan kesemuanya itu hendaknya kita pelajari kita pahami nantinya kita amalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kewajiban pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman permulaan Islam tidak sekaligus tetapi sedikit demi sedikit. Setelah Nabi memperjuangkan agama Islam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala hingga sepuluh tahun masuk tahun ke sebelas ada kewajiban sholat lima yaitu pada malam Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi hijrah ke Madinah masuk tahun kedua hijrah tepat pada bulan Syaban turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Jelas dengan penjelasan demikian itu bahwa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala adanya tugas kewajiban siang yang mana dalam ayat yang tersebut Allah telah menegur semua orang-orang yang sudah beriman wahai orang-orang yang sudah beriman telah dicatat telah ditetapkan serta diwajibkan bagimu puasa sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kami. Kalau kita pahami kalimat-kalimat dalam ayat ini bahwa kewajiban puasa tidak khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Akan tetapi bagi seluruh nabi-nabi dan rasul serta umat mereka masing-masing. Maka dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah puasa yang diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW dan umatnya seperti apa yang diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka kalau kita pelajari sejak Nabi Adam alaihissalam dan Rasul-Rasul selanjutnya hingga Nabi Isa alaihissalam yang akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masing-masing dan umat masing-masing dari Nabi dan Rasul itu diberi tugas kewajiban siam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan apa perlunya ada kewajiban ibadat siang, puasa. La'allakum tattaqun. Semoga kamu dapat menjaga diri dari sengsara dunia dan akhirat, dapat menjaga diri dari siksa Allah hingga menjadi orang yang takwa, selamat dalam dunia sampai dalam alam akhirat. Jadi perintah Saul perintah siar, perintah puasa dijelaskan oleh Allah hikmahnya atau manfaatnya la alaqul tatakun. Memang dengan puasa itu <clears throat> manusia dapat menjaga diri dari ajakan hawa nafsu, dari kudaan setan, bahkan nantinya dapat menyelamatkan diri dari sengsara dunia, sengsara akhirat, dapat menyelamatkan diri dari siksa Allah SWT hingga betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu puasa yang diwajibkan itu tidak selama setahun atau beberapa bulan akan tetapi dijelaskan oleh Allah ayyaman ma'budat beberapa hari yang dapat dihitung. Jadi puasa yang ditetapkan oleh Allah SWT serta diberikan kepada kita hanya ayyaman ma'dudat beberapa hari yang dapat dihitung. Memang kalau kita pahami semua apa yang telah di ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan di dalam syariat agama Allah ini rata-rata sedikit bahkan ringan bahkan mudah segala sesuatu oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinu yusrun agama itu mudah Memang agama Islam diturunkan untuk memimpin manusia, untuk menuntun manusia, dan untuk dijalankan oleh manusia. Manusia diwujudkan untuk agama Islam, untuk menerima agama Islam, dan untuk mengamalkan agama Islam. Jadi agama Islam dan manusia manusia dan agama Islam ini sudah disetel oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat gitu dan tidak ada yang berat. Nah, memang sudah diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan beban kewajiban yang telah diberikan dijelaskan oleh Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak memberikan takdir, tidak memberikan beban kewajiban seorang diri manusia illa usaha melainkan secocoknya sekuatnya tenaga itu diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ajaran agama Islam, semua kewajiban dan agama Islam, semua anjuran dan syariat agama Islam tidak ada yang tidak cocok dengan keadaan manusia, manusia bangsa apapun, manusia golongan manapun, manusia hidup di negeri manapun, pada masa apapun, sejak diturunkan oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Jadi, tugas kewajiban puasa yang diberikan oleh Allah SWT dijelaskan langsung oleh Allah ayyaman ma'budat Lalu puasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sama dengan apa yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat diistimewakan oleh Allah. Memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umatul marhumah ummah khairiyah, ummatan wasatoh dan besok hari kiamat menjadi syuhada ala nas. Kemudian masuk surga lebih dahulu dan di dalam surga mayoritas penduduknya dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengambil garis-garis besar atau pen-pen derajat serta kedudukan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kita-kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jelas dan nyata kita-kita ini merasa mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Mendapatkan kenikmatan yang sangat luas. Dan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Mengapa? kita toh kesemuanya ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta, tanpa mengajukan permohonan dan tanpa bekal apa-apa. Kita toh tidak mengajukan permintaan. Kita tidak mengajukan permohonan. Kita tidak menggunakan bekal apa-apa. Toh kita dijadikan orang-orang Islam oleh Allah SWT serta umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal-hal demikian ini harus menjadi pengertian, pengetahuan, serta kesadaran kita masing-masing. Sebab kalau kita ini tahu, kita ingat dan kita sadar bahwa kita di dalam kenikmatan yang sangat besar kenikmatan yang menjamin keselamatan dan dunia sampai akhirat dengan begitu nilainya tentu kita jaga dengan segala kekuatan kita tentu kita akan amalkan kita lakukan dengan segala daya upaya kita serta kita perjuangkan dan kita pertahankan walaupun kita mengorbankan segala sesuatu kita korban harta benda, korban jiwa raga, sampai korban nyawa demi untuk pelaksanaan ibadah menurut syariat agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap utuh menjadi orang Islam umat Nabi Muhammad SAW dalam dunia dengan khusus khatimah sampai di dalam alam akhirat yang juga Allah SWT bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan oleh Allah SWT puasa yang telah diwajibkan walaupun sama dengan apa yang telah diberikan dan diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu akan tetapi umat Muhammad SAW diberikan oleh Allah waktu yang sangat mulia waktu yang sangat teristimewa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatul huda wal furqan Allah bercerita ada bulan namanya Ramadhan, Syahrul Ramadhan. jadi ada bulan namanya Ramadhan. ada apa? Alladhi unzila fil Quran yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan suatu bulan yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi saat dan waktu turunnya Al-Quran dalam pertama kali. Mengapa? Bulan itu yang dipilih oleh Allah SWT tentu apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai, mempunyai martabat, mempunyai derajat lain daripada yang lain. Nah, jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Memang kalau kita baca sejarah turunnya Al-Qur'an pokoknya tiga kali. Pertama, Al-Quran itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Lauhil Mahfuz. Akan tapi kita tidak diberitahu kapan, bagaimana caranya, dengan upacara apa. Ini enggak diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun sesungguhnya itu Quran yang mulia di dalam kitab yang terjaga kitab yang tertutup alias kitab Al-Lauhil Mahfuz jadi Quran diletakkan oleh Allah di Al-Lauhil Mahfuz kapan bagaimana tidak tahu karena tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita nah kita manusia-manusia ini adalah bersifat jahil tidak tahu apa-apa kalau tidak diberi tahu dalam hal ini Allah tidak memberikan tahu pada kita kapan dan bagaimananya maka kita tetap tidak mengetahui hanya kita tahu di firman Allah SWT taala bahwa Quran di kitabil maknun kemudian pada malam 17 Ramadan ada riwayat malam itu malam Senin, ada riwayat malam Jumat. Yang terkenal malam Jumat. Sesuai dengan perang Badar itu juga malam apa hari Jum, Jumat tanggal 17 Ramadan. Pada malam 17 Ramadan ada riwayat malam itu malam Senin, ada riwayat malam itu malam Jum'ah. Sedang Nabi Muhammad SAW di dalam gua Hira. Gua Hira itu gunung Hira, ada gua di atas. Gunung itu tinggi dan batu semua. Dari rumah Nabi di Mekah kurang lebih 4 kilo dari rumah Nabi Gunung Sewa itu kurang lebih 4 kilo dan naik tinggi batu Nah, Nabi ke sana. Sedang Nabi di dalam gua Hira waktu itu berusia 40 tahun lebih 6 bulan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat untuk membawa Al-Qur'an dan diturunkan ke langit pertama ke langit dunia ini lalu diletakkan di tempat yang bernama Baitul Izzah karena setiap langit itu ada bait sebagaimana Ka'bah di dunia jadi setiap langit ada bait ada bangunan seperti Ka'bah di dunia ini Langit pertama ini namanya Baitul Izzah. Malam itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat-malaikat untuk membawa Al-Qur'an dan menurunkannya ke langit pertama, kemudian diletakkannya di Al-Baitul Izzah. Dengan upacara kebesaran. Lalu malam itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa beberapa ayat sebagai wahyu pertama atau binul wahyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun mereka yang mana sudah beberapa malam Nabi mimpi melihat mereka Jibril lalu datang begitu datang mereka Jibril hadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu Nabi diperintahkan membaca ya Muhammad Iqra eh Muhammad bacalah Nabi Muhammad menjawab ma ana biqari saya tidak dapat membaca baca apa Memang Nabi Muhammad SAW Nabiul Ummi La yakra, la yaktur Nabi tidak membaca, tidak menulis. Sekarang disuruh baca, banyak saya nggak bisa baca, baca apa? Lalu dipeluknya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi peluknya sampai keras hingga buah keringat suruh lagi baca. Ikhra, ya lagi ma'ana biqari. Sampai tiga kali baru diberikan ayat. Ikhra, bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم diterima oleh Nabi, Nabi turun gemetar, lari pulang, minta diterima. Jadi jelas apa yang tersebut tadi itu merupakan turunnya Quran dalam pertama kali dari Allah Mahfuz ke Baitul Izzah lalu beberapa ayat pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas waktu turunnya Al-Quran yang tersebut tadi Allah SWT memilih waktunya 17 bulan Ramadan. Ini yang dijadikan oleh Allah Syahrul Ramadan alladzi unzila Lalu malam turunnya Al-Quran itu sangat dimuliakan oleh Allah. Sangat diakunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga merupakan malam yang teristimewa. Tidak ada malam lagi semacam malam itu. Maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berbarokah. Malam itu malam penuh barokah. Di ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkedudukan tinggi. Jadi malam itu malam barokah, Malam itu malam yang berkedudukan tinggi hingga terkenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Jelas kalau sudah demikian ini kita dapat mengetahui bahwa bulan Ramadan, bulan yang teristimewa menjadi saat dan waktu turunnya Quran dan pertama kali, sedangkan malamnya ditingkatkan derajatnya dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Nah, bulan Ramadan yang demikian itu diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi saat dan waktu puasa yang diwajibkan bagi. Lanjutannya ayat, Faman syahida minkum syahra falyasubhu. Maka barang siapa dari kamu menyaksikan tanggal bulan Ramadan itu, berpuasalah dalam bulan Ramadan. Dalam ayat ini, Faman syahidah minkum syahror, barang siapa menyaksikan dari kamu asyahro bulan, syahro di sini maksudnya tanggal, maksudnya bulan. Jadi barang siapa dari kamu menyaksikan maksudnya atau tanggal bulan Ramadan, Falyasumum maka berpuasalah pada hari-hari Ramadan. Nah, kalau sudah demikian ini kita sekarang mendapat pengetahuan, pengertian, penjelasan bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW ditempatkan pada bulan Ramadan hingga terkenal saumu Ramadan. Siang Ramadan, puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan atau siang Ramadan khusus bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, Nabi dan Rasul yang terdahulu umat mereka masing-masing yang menilai kewajiban puasa tapi bukan maka itulah jelas dan nyata bahwa umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT lain daripada yang lain. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa puasa Ramadan termasuk rukun Islam, termasuk pokok, pokok pangkal agama Islam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, "Sami'tu Rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان dibangun agama Islam atas lima perkara. Syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dalam hadis ini puasa Ramadan disebut kelima oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain disebut keempat, yaitu riwayat Muslim ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Eh Muhammad, beritahu karena padaku tentang Islam spontan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ila sabila Islam hendaklah engkau bersyahadat salat zakat puasa Ramadan dan haji ke Baitul Haram ini sapa dari sabila apabila Allah di sini sahur Ramadan disebut keempat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut nomor berapa saja, keberapa saja di Al-Quran, pokok jelas dan nyata bahwa sahur Ramadan termasuk ukur Islam, termasuk pokok pangkal agama Islam. Maka ulama-ulama al-hukum menjelaskan, wayak jahilun dan menjadi kafir orang yang mengingkari adanya puasa Ramadan. Kalau sudah diberi penjelasan tentang adanya puasa Ramadan, berdalilkan Al-Quran, berdalilkan hadis, ijma ulama-ulama kesemuanya. Lalu ada orang Islam tidak percaya, menganggap puasa Ramadan tidak ada atau tidak wajib. Orang yang demikian tadi menjadi murtad, menjadi kafir. Sebab mengingat ketentuan-ketentuan agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, Al-Hadid, dan Ijma para ulama. Kemudian kalau orang itu sudah murtad, na'udzubillah habis semua amal perbuatannya. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة Jadi barang siapa yang murtad keluarga agama Islam entah dengan karena keyakinannya, entah karena ucapannya, entah karena perbuatannya yang menyebabkan dia murtad. Kalau sudah murtad, semua amal perbuatannya hapus semua perbuah amal perbuatnya hilang dalam dunia sampai dalam alam akhirat. Di dunia wal Lalu dia mati. Dan kekufuran tetap sebagaimana tadi. Bagaimana? Ulaika hum ashabun nar hum fiha khalidun. Golongan yang demikian tadi golongan neraka. Bahkan mereka akan khalid tetap dalam neraka. Nah, jadi jelas apa yang diterangkan oleh ulama-ulama al-hukum. Orang yang tidak percaya adanya puasa Ramadan, sedangkan sudah diberi penjelasan dan pengertian dengan dalil Quran, hadis dan sebagainya, Orang yang tidak percaya demikian itu adalah menjadi kafir, menjadi mur. Adapun orang yang percaya meyakinkan adanya puasa Ramadan akan tetapi dia tidak mau melaksanakan sedangkan tidak ada udur syar'inya orang yang demikian itu termasuk asi maksiat kabirah jadi termasuk orang maksiat maksiat besar maka dosanya besar hingga Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang yang melanggar puasa demikian tadi tanpa udur syar'i umpama ditebus atau ditempel dengan puasa seumur hidup tidak cukup tidak bisa kecuali dia tobat atau mestinya cara cara yang tobat nah di sini jadi kita kesemuanya sejak yang umur balik menjadi mukalaf laki-laki dan perempuan kesemuanya berkewajiban untuk menerima puasa Ramadan dan melaksanakan sebagaimana manusia. Maka itu yang diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan siapa? Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang sudah iman. Jadi semua orang yang beriman, semua orang Islam. Memang semua ibadat dan agama Islam tidak bisa dijalankan oleh orang yang bukan Islam. Subhanallah. Nah orang nggak ini sampai bagaimana? Wajib masuk akan dulu harus. Nah, jadi yang berkewajiban melakukan ala saum puasa puasa artinya puasa puasa orang yang kuat puasa dapat makan puasa tidak sakit dan tidak berhala kama tua umpama nah kalau orang sakit atau sangat tua dan atau sedang mengandung atau sedang menyusui tidak kuat khawatir takut ini ada keringanan boleh meninggalkan puasa tapi nanti ada kodok menurut peraturan-peraturan syariat. Jadi al-qudrah ala sol puasa. Khusus bagi orang perempuan bersih dari haid dan nifas. Jadi khusus bagi orang perempuan agar bersih dari haid dan nifas. Nah, ini. maka barang siapa yang sudah mukalaf balik aktif Mungkin anak-anak umur 9 tahun toh ada yang sudah eh, Paling kecil usia balik berapa? 9 tahun. 9 tahun ada yang sudah balik. Nah, kalau sudah balik akal yang sehat, akil itu bukanlah berkewajiban. Kalau kita sudah sudah menginjak ke masalah Islam balik akil kita koleksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini masing-masing yang sudah sekian umurnya? Waktu mulai balik dahulu. Sampai sekarang, Ramadannya penuh terus apa kalau <laughs> ini Ramadannya penuh terus atau ada yang kosong? Hasibu anfusakum qabla antuhasab. Ada kan pemalasan diri, ada kan koleksi. Masing-masing memikir, saya mulai balik dulu menjadi mukallaf datang Ramadan sudah jangan puasa bunda tahun kemudiannya tahun kemudiannya tahun kemudiannya tahun kemudian sampai sekarang sudah berusia berapa puluh tahun Ramadannya itu penuh semua apa ada yang kosong nah ini koreksi kalau penuh semua Alhamdulillah utuh tidak ada yang kosong kalau ada yang kosong berarti mempunyai hutang pada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya hutang wajib apa? Wajib bayar, enggak ada pengumuman hutang boleh numpang. Enggak ada. Kalau punya hutang wajib bayar. hutang pada siapa saja wajib bayar apalagi hutang pada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam wa dainullahi ahakku an yukbur hutang pada Allah itu lebih berhak di nah, maka saya jelaskan kita kita masing-masing laki dan perempuan hendaknya mengoreksi dirinya mulai balik dahulu lalu masuk bulan Ramadan sudahkah menjalankan puasa Ramadan sebagai mestinya begitu tahun kemudiannya begitu tahun kemudiannya begitu tahun kemudian sampai sekarang dengan penuh sesuai dengan hukum syariat apakah ada yang nah, di sini ada kan pembukuan ada koreksi Nah, lalu kita bayar karena kita masih hidup kesempatan membayar. Kalau sudah kedahuluan mau, wajiban. Nah, tidak bisa tutup sama sekali, tidak bisa bayar. Nah, gimana akan dibayar? Ya kalau ada keluarganya, anak turunnya yang mengerti mengkobaknya untuk orang tuanya atau untuk mbahnya itu walaupun begitu toh orang bayar sendiri sama dibayari orang lain lebih baik saya, saya sendiri daripada di orang orang pepergian mempunyai bekal sendiri mempunyai sangu sendiri sama disangoni orang lebih baik mana punya bekal sendiri sangu sendiri nah ini jadi hasil begitu semua hal perbuatan sejak balik tahun, sudah menjalankan sholat imam waktu tengah setiap harinya sampai sekarang ini sholat lima waktunya beres atau apa yang apa ada yang kosong atau bagaimana hasibu lagi angkusakum kobra an tuhasabu sholatnya begitu lain-lain harus kita soal apa mulai kewajiban kalau kita sudah menjelur Islam sejak kecil anaknya oleh Islam umur apa nah, jika sudah baligh, akil muyukallaf umur 9 tahun ada yang balik. Kadang-kadang 10, kadang-kadang 11, 12, 13, 14. Kalau sudah ada tanda sama sekali, kalau 15 tahun otomatis balik tanpa tan tanda. Jadi tanda sudah otomatis. Nah kalau orang sekarang umurnya 30 tahun, sekarang umurnya 40 tahun, kan sudah melewati 15. Ya, karena sudah melewati 12, sudah melihat berapa tahun? Kalau sekarang 40 tahun, 25 tahun. 25 tahun. Nah, dan 25 tahun itu ramadannya lengkap enggak? yang lengkap atau tidak? Dan lain-lain. Nah, ini daripada nanti dituntut di alam akhirat lebih baik dan harus selesaikan di dunia ini dengan membayar hutang-hutang pada Allah Subhanahu wa ini lah. Nah, yang jelas kewajiban-kewajiban tadi orang Islam balik. Maka kita sebagai orang-orang Islam, anak-anak kita, kalau sudah umur tujuh tahun, ini harus dilatih. Apakah sholat dan sebagainya, memang hadisnya asli sholat, begitu semua amal perbuatan kewajiban termasuk puasa Ramadan. Jadi anak-anak kita yang umur 9 tahun, <coughs> eh, umur 7 tahun, Laki-laki perempuan kita lihat keadaannya kuat, badannya, nah, coba kita latih. Ada 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, anak ini sehat afiat, kita kerasi, tidak mau kita pukul. Walaupun belum balik, umpama 10 tahun belum balik, kalau ada tanda-tanda balik, ini harus kita kerasi. Nah, umur 7 tahun itu umpama, puasa sehari nggak bisa dilatih, puasa tengah hari untuk latihan tapi ibu bapaknya jangan ikut. Anaknya dilatih tiga hari foto beduk, aja ibunya ikut sekali. Contoh. Ya menyuntukkan anaknya begitu. Bukan contoh. Nah ini iya, latihannya begitu. Mungkin anak itu umur 9 tahun, 10 tahun ini sudah menjalankan. Nah, inilah masalahnya. Sudah Kemudian orang yang kudroh ala sol puasa puasa. Bagaimana puasa bagi berangkat? orang yang tidak sakit? Kalau orang sakit, lalu dokter mengatakan, wah, sampean harus minum obat setiap tiga jam sekali atau pagi, siang dan sore. Nah, ini bagaimana puasa? Wah, nggak boleh puasa, bahaya. Ini sampai punya penyakit. Nah, kalau sudah begitu, boleh tidak puasa. Fa'iddatun min min ukhara فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Barang siapa dari kamu sakit atau dapat pepergian, nah, sudah tidak puasa, nanti faidatun min ayamin, ukhor hari-hari lain mengkodok. jadi kalau sakit, betul-betul sakit, kalau digunakan puasa makin berbahaya. Bukan orang masuk satu Ramadan puasa, lalu pening kepalanya nah, bagaimana tidak puasa kenapa sakit kenapa dia sarapan <laughs> ini meletus <laughs> bukan sakit itu biasa sarapan kopi hari itu nggak minum kopi iya kopi pening loh kepalanya karena dia sarapan dia rokokan aja ini pening bukan sakit itu ketagihan Bukan al bukan maribar. Dalil, waman kana minkum Bukan maribar ini. bukan. itu kan puasa memang nggak bisa. Atau tua sudah. Tua tidak ada harapan akan kuat. Ini boleh tidak puasa. Anggap ada orang tua sudah tidak kuat puasa. Sudah tua betul-betul. orang tua itu makin lama kan makin tua makin tak kuat. Ini boleh tak puasa. Hanya orang demikian ini bayar mut setiap hari puasa. Atau orang perempuan, perempuan hamil atau menyusui kuatir saya kalau melakukan puasa kuatir badan saya atau kuatir hamilnya atau anaknya ini bagian boleh tak puasa. Nanti dalam Allah Orang musafir boleh tidak puasa, tapi ada caranya. Orang malam, ke Surabaya, kalau perginya sebelum fajar, artinya keluar kota sebelum fajar, itu boleh meninggalkan puasa. Orang namanya bisa bisa pas dalam perpergian. Bukan belum pergi sudah tidak puasa. Tidak, contohnya begini. Ini hari puasa kilo paling paling dekat 28 kilo anggap malam sholat sudah dia keluar jam 4 keluar kota sebelum sebelum sebelum saja anggap dia masuk Karanglu sana atau Singosari ada subuh berarti keluar dari kota belum belum subuh sebelum Singosari ini orang boleh tidak puasa Pak Isdatul dan ayam tuh tapi kalau ada orang ke Surabaya jam sekian ini, jam 7 atau jam 8 berangkat tidak boleh wajib tetap puasa. Mengapa? Datangnya waktu puasa orang yang sudah musafir belum. Belum, belum musafir. Tadi fajar datang puasa. Belum musafir, masih di negerinya. Sekarang jam 6, jam 7, jam 8, dia baru berangkat. Bukan musafir yang dapat izin untuk meninggalkan puasa. Sebab dia bukan di sana katanya Ramadan. Nah, ini masalahnya. Jadi jelasnya orang pepergian boleh meninggalkan puasa Nomor satu jaraknya tidak kurang dari 82 kilo Artinya kalau syariatnya jenis marhalatain Perginya tidak maksiat Dan keluar dari batas kotanya sebelum datang kewajiban sholat sebelumnya fajar lalu dari pokok sudah ada orang bertanya kalau orang kerja berat bagaimana orang beca orang mau tebang tebu mau panen mau bongkar gunung menggali arang batu setinggut dan sebagainya dan sebagainya kerja berat ini bagaimana tidak boleh meninggal puasa wajib dia puasa. Jadi malam harus niat puasa. Jangan berapa apa-apa sunnah itu nggak puasa. Tidak boleh. Nah, malam niat nawa itu somaladin saya niat puasa bagaimana muslim. Sudah bagi kerja. Umpama tengah-tengah kerja kuat dia terus jalan sampai malam kuat nah, terus apa puasa kalau tengah-tengah kerja tidak kuat dia. Akan teruskan pekerjaannya, tidak kuat. Seakan-akan mau sepaput, mau pingsan. Ini baru boleh meninggal puasa, termasuk golongan maribun. Sama dengan maribun. Nah, jadi kalau ada orang menfatwakan orang yang kerja berat, membeda, atau panen, <coughs> tebang tebu, gali gunung dan sebagainya dan sebagainya, boleh tidak tidak puasa, keliru. Ini fatwa bertentangan dengan hukum syariat. Tidak begitu. Orang yang kerja berat wajib puasa. Artinya malam niat puasa. Adapun hari kerjanya waktu puasa tidak kuat berbahaya kalau teruskan baru boleh tidak puasa. Wah kadang-kadang tidak jadi kerjanya. Anggap malam sudah Orang mau panen, pun tukang tebu. Waduh kerja berat di sini bagaimana? Lima hektar yang harus saya pesan. Bagaimana? Sudah malam niat tidak puasa. Lalu lagi jelakannya datang. Anu, mat, libur, lain, jundur, tidak terbang sekarang, dua hari lagi. Akhirnya lah puasa, baru terbang. Ini akhirnya rugi, sia-sia dia. Tidak puasa, tidak tertahan. Bagaimana? Nah, jadi malam harus sudah niat puasa. Tidak boleh niat tidak puasa. Nah, Sama dengan orang belum sakit sudah niat tidak puasa. Aduh saya sakit ini, mari don. Kalau sakit boleh puasa. Sana saya sakit belum, barangkali. <laughs> barangkali kalau sakit saya tahu, sudah niat tidak puasa. Malam sudah niat tidak puasa, mungkin besok pagi sakit sama tahu. Lu belum tahu itu. Sudah niat. Tidak puasa. Nah ini jadi kerja-kerja berat ini ada caranya. Malah sebetulnya kalau orang itu paksa diri, neken hawa nafsunya, walaupun kerja bagaimana, asal betul-betul dasar nilai ta'ala, tawakal pada Allah, insya Allah kerjanya makin banyak. Pernah tentara-tentara Mesir itu waktu menyerbu Palestina jauh waktu Ramadan itu mereka puasa ada yang tidak puasa karena sudah jalan memang udur jalannya sudah begitu dia jauh musafir dan perang nah, tapi ada yang puasa malah yang puasa ini yang enteng yang ringan dan yang kuat malah yang mendapat kemenangan yang puasa Jadi jelas kalau ada orang bertanya bagaimana bagi orang-orang yang kerja berat. Caranya malam wajib niat puasa lalu masuk kerja. Kalau dia kerja, tengah-tengah kerja tak kuat boleh meninggalkan puasa. Nanti wajib kotor. Jangan sebelum kerja sudah niat tidak puasa. Nah, ini keliru. Ini. Enak. Jadi jelas orang yang berpuasa Sudah. Sekarang khusus bagi orang perempuan anakau anil haidi wa nifas. Bersih, suci dari haid dan nifas. Walaupun belum mandi. Sebab mandi wajib tidak ada hubungan dengan puasa. Mandi wajib itu hubungan dengan sholat, dengan amal-amal ini, baca Quran dan sebagainya. Contohnya, ada orang perempuan berapa hari datang bulan. Lalu umpama besok pagi itu Ramadan ya. Malam ini bersih dia. Ya. Perempuan ini bersih. Dari haidnya atau nifasnya bersih. Sudah malam, anggap jam 10 malam. Bersih sudah. Lalu dia wajib mandi takut mandi malam tidak enak nanti masuk angin nanti air masuk jantung wes ini macam-macam paru-paru masukkan air bagaimana nah, macam-macam sudah khayalnya takut tak mandi padahal sudah apa? bersih ini mampu-mampu nah, kapan mandi? besok jam 5 sudah suatu akan mandi bagaimana nah, perempuan model ini? wajib niat puasa wajib niat puasa nah belum mandi bagaimana? tidak ada urusan mandi Puasa itu nggak harus mandi. Apa kalau kita puasa wajib wudhu? Tidak ya, wajib. Orang yang puasa wajib wudhu tidak begitu. Wajib mandi tidak begitu. Bersih dari haid dan nifas perempuan. Jadi kalau sudah bersih haid nifas wajib. Nah, sama dengan orang junub. Orang junub malam-malam junub. Ini malam Ramadan junub. Mau mandi tidak berani. <laughs> Ya, waduh diri tidak enak. Bagaimana? Nah kapan mandi? Nanti. Jam 5. Nah bagaimana sekarang? Wajib niat puasa. Ya namanya roti. Loh, waktu niat jolok itu niat puasa. Iya. Jadi waktu jolok dia niat puasa. Nah itu sama roti. Nah belum mandi loh. Tidak ada urusan mandi. Kalau dia takut, waduh, kalau sama jam 5 mandi, takut kalau masuk air bagaimana? Boleh nyicil, Mandi cil boleh nggak enak dari sampai enteng gampang bagaimana mandi cil malam jam 4 kepalanya jatuh, Tawa itu par usul sudah kepala jatuh. habis sekian wah sudah pol sudah Kita bunyi apa apa mandi sudah urus sudah habis nanti jam 5 kan? ya delay aja ke bawah ini kan dapat bahaya tidak apa-apa istilahnya mandi kecil boleh apa-apa di pahala enggak kurang. Di pahalanya enggak kurang. pahalanya ya lebih abdol sekaligus di sendirinya. Nyicil sama kontan. <laughs> sama, sama sekali sekaligus. Wah ini turun. Gitu. Eh, maka kalau dari utang itu kontan itu lebih baik daripada nyicil. Beli barang kontan atau nyicil. Tanya orang kreditan. <laughs> ya, yang kontan saya sudah habis perkara. Ya boleh nyicil kreditan ya minggu sekali ini mandi nyicil boleh nah, soal segi fadilah tentu saja lebih abdal yang sekaligus nah, jelas jadi orang perempuan haid dan nifas itu kalau sudah bersih maka istilahnya anakau anak hailiwan wanifas nah, jadi jelas lalu puasa ini suatu tugas kewajiban dan nanti bisa menjadi sunnah sebagaimana sering saya terangkan di mana ada kewajiban di sana ada kesunnatan puasa ini suatu amal perbuatan ibadat yang sangat ringan apa sebab karena tidak ada pelakuan sesuatu tidak ada perbuatannya tidak ada amal lain kalau sholat, zakat, haji itu ada amalnya, ada pekerjaannya Sholat ada berdiri, ada eh, ruku, ada tidal, ada sujud, ada baca, ada itu. Zakat membagi beras, membagi uang dan sebagainya. Haji, tawaf, sa'i dan sebagainya. Tapi puasa apa? Tidak Puasa itu tidak ada pekerjaannya. Karena puasa tidak termasuk golongan amal, tapi golongan tarawuh, tarawuh meninggalkan. Oleh sebab itu dijelaskan maknanya saum itu apa. Dalam segi bahasa as-saumu dari kalimat soma yasumu sauman wasiyaman amsaka mencegai sesuatu neker mencegai sesuatu dalam syariat as-saum al-imsaku anil akli wasyurbi wa anil jima'i وعن min المفطرات من fajri ila ghurubi غروب bi niyatin مخصوصة puasa itu mencegah makan, mencegah minum, mencegah bersetubu, mencegah segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai maghrib dengan niat yang tertentu. Ini puasa. Jadi kalau kita mengenai taklif puasa, definisi, definisi, definisi puasa, ya ada Kalau gitu puasa itu tidak ada pekerjaannya apa? Apa pekerjaannya puasa? Enggak ada. Maka itu puasa tidak ada tandanya. Apa tandanya orang puasa? Mungkin ini hari ada orang puasa. Tapi kita lihat modelnya sama orangnya. Tidak ada perbedaannya. Yang puasa tidak puasa sama modelnya. Duduknya ya sama. Jalannya ya begitu biasa. Kenapa? Puasa tidak ada tandanya. Apa tandanya? Kalau sholat, mana saya itu orang sholat? Sujud, ruku, infak. Itu orang bagi zakat, itu haji. Ada tandanya. Ada ngaji Quran itu suaranya. Tapi orang puasa apa tandanya puasa? walaupun dia pamer omong amit-amit pulau ini bosok ya, dia katakan keadaan andanya kita betul kalau sampai puasa apa tandanya lalu dia berhujan hujan hujan apa itu berhujan itu tandanya puasa bukan tidak ada tanda yang bisa sebab apa imsak mencegah. maka itu Nabi Muhammad SAW menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis qudsi. Allah berfirman begini, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa li wa ana adzibih. Semua amal perbuatan manusia untuk dirinya kecuali puasa untuk aku maka aku yang memborong pahalanya Padahal semua amal ya lillahi ta'ala loh. Semua amal perbuatan untuk Allah dan karena Allah. Tapi mengapa oleh Allah dijelaskan kullu amal bin adam lagi? Semua amal perbuatan manusia untuk dirinya. Artinya kalau kita menjalankan sholat, menjalankan haji, menjalankan semua, ini kita bisa disaksikan oleh orang, bisa dilihat oleh orang, dan bisa digunakan pamer. Tapi kalau puasa nggak bisa. Coba puasa mana? disaksikan orang tidak bisa apa yang disaksikan dilihat apa yang mau dilihat kita gunakan pamer apa yang digunakan pamer jadi puasa ini khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala artinya tidak bisa digunakan untuk lain karena tidak ada tandanya tidak ada alamatnya dan tidak ada corak nah, maka pahalanya pun akan diborong oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah 10 tidak, apakah 70 tidak, 700 tidak, diborong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain begini. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi amsalha ila 700 dha'fin illa saum fa inna li wa ana ajzi Ini firman Allah juga, hadis qudsi. Semua amal perbuatan manusia untuk dilipat gandakan 10 hasanat, satu hasanat sampai 10 sampai 700 Kecuali puasa untuk aku kata Allah, aku yang bolong pahala. Nah, jelas bahwa puasa termasuk golongan imsan atau tarawuh meninggalkan. Kalau kita ukur menjalankan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan tidak mengerjakan, lebih penting yang mana? Tidak mengerjakan. Orang kerja menganggur, penting yang mana? Yang nganggur, puasa ini nganggur. Orang disuruh sambil makan, wah merepoti saja. Suruh makan ngerepoti, ambil menelan, mencapi ke apa dan sebagainya. Repot. Kalau dikatakan sampai jangan makan, alhamdulillah enak. Diperintahkan jangan makan, ngantuk. Nah kan paling enak gak makan. <laughs> gak, repot. Tapi kalau diserah, di, di, di, disuruh pilih, makan atau gak makan, pilih mas, jadi makan dia. Kenapa? Kalau doyan aja. Tapi soalnya juga makan, soal nggak makan, itu BMT nggak makan. Nah, puasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan sebagainya yang batalkan puasa. Jadi nganggur. Atau BMT. Lebih penting dari sholat, lebih penting dari zakat, lebih penting dari haji, dan sebagainya. Itu puasa enteng sekali. Orang jawab, oh nggak begitu, keliru sampai Loh, kenapa? Berat puasa ini. Jawab bentar. Beratnya itu bukan karena puasanya, beratnya karena berlawanan dengan hawa nafsu. Nah, inilah. Maka termasuk puasa ini, kalau orang itu kuat memerangi hawa nafsu, nah ini baru dapat dia puasa. Jadi kalau dia kuat merangi hawa nafsu, tidak bisa orang puasa kalau tidak sanggup perangi hawa nafsu. Maka itu Nabi Muhammad SAW menggolongkan puasa ini golongan sadar. As-sawmu sabri wa sabru iman. Jadi puasa itu separuh atau seperdua dari kesabaran. Nah, kesabaran itu separuh iman. Jadi kalau gitu puasa itu ada seperempat iman. Sudah kita ambil saja. As-sawmu nisfu Puasa itu separuh kesabaran. Jadi puasa itu golongan apa? Kesabaran. Nah sabar itu apa? Mahwa sabru. Apa sabar itu? Sabar itu huwa habsun nafsi. Menahan nafsu. Kalau kita, gitu, kalau kita ini akan puasa wajib apa? Menahan nafsu. Mencegah nafsu. Dari apa? Dari kesukaannya nafsu kita ini suka makan, suka minum, suka macam-macam hal ini. Ini sekarang diperintahkan oleh saya hentikan semua. Pagi-pagi dia sarapan, maksudnya ingin sarapan, terbayang sudah sarapan. Cegah, jangan sarapan, henti. Mau minum, jangan minum. Mau rokokan, jangan rokokan. Kan nafsu yang dicegah. Nah orang kalau sudah berani mencegah hawa nafsunya dan kuat mencegah nafsunya jauh segala sesuatu, Jaminan langsung surga. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa surga. Tapi harus pelan hawa maka itu kalau kita lihat orang puasa paling kuat pegang disiplin hukum. Coba lihat orang pegang hukum, orang berdisiplin hukum paling kuat orang apa? orang puasa. Walaupun tiganya nafsu, kuat, dia mulai neken nafsunya sekarang. Itu dia puasa bahannya. Nafsu ini gayang baru masuk hari puasa pagi ada. itu nafsu sudah menggayang kepingin itu kepingin ini ingin ini ingin itu kepingin itu ya orangnya kadang tidak pun nurut baru pagi-pagi kepingin sawo beli pagi masih ada belum apa, apa baru saja tapi tidak tetap tidak bagi makan sudah jalan jalan ingat kalau sudah perintah saya akan bikin kalau nah lihat apa kepingin lagi sudah sampai tapi tetap nggak berani makan Loh, walaupun nafsu ini ini kepingin itu kepingin apalagi hawanya lapar orang itu kalau kekosongan bayangan itu macam-macam itu seluruh manusia kalau kosong itu terbayang macam-macam orang lapar ya. Itu terbayang macam-macam makanan, kau sudah kenyang kan tidak loh. Anda sudah kenyang, nggak mikir makan. Orang punya uang, uangnya besar, banyak, tamasya, tunggu-tunggu apa. Tidak ingin apa-apa, karena uangnya ada banyak, 500 ribu juta. apa Kalau tidak punya uang, sama tamasya, itu ada saja. Nampak sepatu, aduh kok duit tak tunggu. <laughs> Nama pakai, wadah, berdiri, 200 second. Ya. Waduh itu saya punya uang tuh. Pusing terbayar. Sama orang yang sudah kawin, dirinya belum kawin. Lain itu. Kalau sudah kawin tenang. Kalau belum, <laughs> khoyalnya itu macam-macam. Dan itu memang begitulah nafsu. Nah sekarang orang puasa, cegah nafsunya. Tidak makan, tidak minum. Wah ini terbayar macam-macam. Macam-macam terbayang. Pagi sudah, tapi tidak kuat. Tidak sampai makan melanggar hanya beli ini beli lagi ini beli lagi ini beli lagi ini sudah maka itu puasa itu sebetulnya ditinjau dari perekonomian adalah mengirit mengirit belanja menghemat belanja tapi kenapa orang jawab wah tidak begitu kalau puasa tambah belanja ini ganyangan hawa nafsu ini Cuma untungnya nggak ringan kalau yang awal nasi. Biasa udah bikin kolor, sabun malam bikin kolor. Karena puasa. Jadi tambah belanja. Beli ini, beli ini. Biasa belanja 500, bisa 3000. ini ganjaran nafsu mulai pagi sudah ganjaran nafsu kepingin ini kepingin ini, kepingin ini, kepingin macam-macam. Beli macam-macam. Tapi untung dia disiplin hukum. Tidak berani melanggar. Coba lihat. Sampai sore. Anggap jam 5 sudah taruh di mejanya semua Tahu di balinya di diambil tahu jam 5 siap sudah sekali lima. <laughs> sekali lima. batu asar sudah siap ya ini sudah penuh tapi suruh makan kalau berani nah, nah. dia disiplin hukum pegang hukum betul-betul walaupun nafsu sudah gaya nih tapi dia tetap pertahan sampai setengah enam jam enam ini maghrib setengah enam suruh makan tidak berani Katakan saya beli ratus ribu, saya makan. Wih, kak Ira. Ini semua ilok Ira. Ya, nggak boleh. Belum waktunya. Kurang seberapa jam, sambil makan. Saya tambahin 25 ribu. Wah, tidak takut bisa. Loh, jawabannya tidak berani melanggar sama sekali. Sisi hukumnya begitu. Karena dia tahu belum tagnya, belum waktunya, tidak berani. Nah umpama semua begitu pegang hukum kena loh. Ini wah tak berani ambil bukan saya punya. Nah, kayak lo, rasanya wah kalau ini ganteng, jadi halal ini. Kalau <laughs> hari kayak iya, nah kan gitu. Jadi ini aman dunia ini aman. Kalau orang nanti seperti orang puasa di disiplin hukumnya aman. Ini sudah kurang seperempat jam tidak berani. Suruh makan kasih uang 25 ribu tidak berani makan. Paling-paling kalau gak kuat ganyangan dilihati saja ini. jadi gelas yang tutup kopi susunya dibuka tidak. <laughs> yang bungkusan coba begitu saja. Coba lihat nanti seminggu lagi di rumah di masjid di mana. Itu sudah watak nafsu. Ya yang kuat-kuat tapi orang umumnya begitulah. Kadang-kadang bingung punya jamin banyak tanya kawannya sendiri. sudah punya sendiri saja. Sudah gelisah, sudah gelisah itu. Keluar masuk, keluar masuk <laughs> dari logi. Ya, dari logi. Sudah bingung begitu. Tapi tidak berani. Wah, ini coba lihat. Disiplin hukum. Jadi pembinaan <clears throat> jiwa manusia untuk patuh taat pada hukum satu sejalan jalan adalah puasa ya soal ibadah sholat macam-macam lalu sekarang masalah puasa macam-macam, lain kalau sudah begitu sudah hampir jamnya cancel jam 6 belum ada perintah belum ada pengumuman boleh makan tidak berani makan masih bingung saja kadang ngomel Sinodango ini buruk dirasani yang azan juga begitu mari azan di Jampiru azan azan tak berani coba lihat tak berani makanlah tadi ngomel nah, ini nah, sudah dapat izin terserah kadang-kadang ya kuat kadang-kadang sudah meningkat hawa nafsunya dihabiskan semua ini nah, ini tidak kuat tidak bisa ya, dia harus mengekang hawa nafsunya ada yang kuat ya sudah makan sedikit sudah sholat ada yang nggak kuat ya hantam semua itu. sudah harus kudus sudah nggak kuat apa-apa kalau tanya ayo kamat sama itu sudah khusus kamat tidak mau kamat dulu nggak kuat itu Nah, di sini perang dengan hawa nafsu. Jadi puasa ini betul-betul perang dengan hawa nafsu. Maka Nabi mengatakan as-saumu nisfus sabri. Nah, ini. Maka itu kalau kita lihat mengapa Allah berfirman gampang halanya begitu diburuk oleh Allah. Nah, di sini masalahnya. Maka puasa diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat nabi-nabi dan rasul. Jelas? Jadi dengan adanya puasa Nabi bersabda as junna Puasa itu adalah perisai. amin, teh dingaling-aling, tutup menjaga orang dari ajakan hawa hawa nafsu. Nah, puasa yang demikian tadi sudah begitu ringan, kewajibannya cuma cuma aniyatu wal insa niat dan insa sudah. Jadi niat dan insa Setiap malam harus niat, lalu insa insa tadi mencegah makan minum dan sebagainya. Nah, maka karena Nabi Muhammad SAW bersabda, malam yubayyitu siyama minal lain fala siyama lahu Siapa yang tidak memalamkan niat puasa tidak dianggap puasa. Ada yang lain, malam yakzim ala sholmi qabla fajri fala malam. Siapa yang tidak pasang niat puasa sebelum fajar maka tidak dianggap puasa. Nah, kalau begitu jelas dan nyata bahwa puasa setiap malam harus niat. Orang tanya, niat itu kan biasanya muktarinan bisa an aniyatu hiya qastu syai'in muktarinan lihi wa mahalluha al niat itu bersama dengan menjalankan kalau niat sholat bersama dengan takbir niat wudhu bersama basuh muka tapi sekarang kalau kita ini puasa niatnya fajar wah tidak begitu Loh, katanya muktarinan iya tapi kalau puasa akan dijadikan muktarinan ini berat. Tidak bisa. Kalau umpama waktu akan fajar kita harus lihat. Kalau gitu sebelum fajar semua orang yang bangun menghadap ke timur melihat apa? Fajar. Wah ini berat. Nah, Islam ini enteng saya katakan tadi ringan. Malah kalau kira-kira ada jalan buntu bagi Islam nggak ada jalan buntu. Jadi kemungkinan selesai pasukan terbuka lagi. Iza dhaqal amru etasaha. Iza dhaqal amru etasaha Ini, ini peraturan hukum. Kalau sudah perkara sempit, longgar lagi luar. Nah, maka niat puasa diperluas waktunya oleh Allah SWT mulai maghrib, sebelum maghrib sampai akan fajar. Di sini niatnya puasa jam berapa saja cukup niat satu kali dalam hati sesudah niat makan minum itu boleh nggak usah niat lagi nah, sudah jadi kalau sudah niat sudah niat dalam hati mengucap ini hanya mustahab Nawaitu Somahuddin an adai fardhi syahr Ramadan hari sana lillahi fa'ala saya niat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini terus dan dia tidak usah dibaca terus kadang-kadang sudah subuh itu mesti itu sama ghatin terus gitulah habis subuh ini disuruh siapa itu kalau tanya bagaimana langgar sampean kok itu sama ghatin terus anak-anak kecil itu ya nah anak-anak besar itu bagaimana tidak ada niat zikir bukan niat bukan kalau niat kalau sengaja niat malah batal puasanya sudah bersyukur jadi zikir bukan Anggap baca 100 kali, nggak dapat ganjaran. Ganjaran apa? Nggak ada, enggak ada apa ganjaran. Niat bukan, pahala bukan, zikir bukan, malah kalau nawa itu niat betul-betul batal puasanya. ini kadang-kadang ada langkah-langkah masjid dan sudah ada suku ada tidak luar biasa sudah nawa itu coba itu begitu berulang lain, masalahnya ini belajar kalau tidak mengaji ilmu yang sesuai jadi niat setiap malam. Orang tanya, bolehkah kita niat puasa Ramadan sekali untuk satu bulan? Tidak ada orang puasa satu bulan. Mana dalam puasa satu bulan? Kalau puasa satu bulan siang malam, Tidak ada puasa satu bulan puasa ini sudah diperingat oleh Allah fajar sampai maghrib sudah maghribnya nggak puasa lain lagi sudah urusannya sudah saya tunjukkan adalah puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5 puasa tanggal 6 datang bulan atau orangnya sakit tidak puasa dia tanggal 6 5 hari tidak puasa tanggal 6 rusak puasanya 5 hari batal nggak kenapa Kenapa nggak batal? Nah, karena tidak jadi apa? Satu tidak ikut batal ini, ini tidak ikut batal. Kenapa? Yang rusak kan tanggal 6 lima kali nggak apa-apa, betul. Berarti ini sendiri-sendiri umpama satu batal satu batal semua sama di sholat arba ka'ati. Ya, waktu tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah batal. Mundur saudara, ya mundur waduh Bapak. sudah asyhadu anna muhammadar rasulullah dan akhir bahasa mundur dia habis mundur duduk Allahumma SWT. betul apa salah kenapa nah, kenapa salah Oh, dia saya batal di sini tadi loh. Saya batal tadi itu sudah ajar anna Muhammad Rasulullah mau selawat natal Jadi saya teruskan sekarang. Eh, tidak begitu. Sampai baru selawat lagi. Kenapa? Ini jadi satu, al-Baqarah jadi satu. Tapi kalau puasa tidak, setiap hari tapi batas itu sendiri. Ini batas sendiri. Rasulullah tidak puasa. Nah, jadi setiap hari puasa harus dilengkapi. Anggap puasa lima hari, tanggalnya gila orangnya, bagaimana? Dapat lima hari, tanggal enam munting dia. Ya, gila, gila, gila. Bagaimana? Apa rusak lima hari ini? Nah, ya rusak yang tanggal enam ini dua hari gila tanggal 8 sembuh lagi ya sudah ini yang kosong tidak ikut sana tidak ikut sini ya, sendiri-sendiri loh nah, karena sendiri-sendiri harus kita lengkapi sendiri-sendiri ada orang kemauan dan ya, sekarang sudah berazam kemauan tidak apa-apa tapi dia sendiri-sendiri tiap malam hatinya nah maka dalam hukum syariat ada hukuman kalau ada orang malam Ramadan lupa niat lupa niat tidak terbayar puasa sama sekali sama sekali tidak ada niat bangun jam 5 sudah setelah subuh sudah buat ngomong-ngomong oh ini hari puasa itu saya tadi malam nggak ingat sama sekali nggak niat puasa sama sekali ini bagaimana tidak jadi puasa tidak sah puasanya dan kena hukuman kena hukum apa hukumnya tindakan hukum wajib dia mencegah makan dan minum wajib dan melupa orang puasa wajib imsak dan nanti wajib kamu Jadi harinya tidak sah puasanya karena apa? Dan kena hukum. Wajib insan merupakan orang puasa. Ini hukuman namanya, ini tindakan hukum. Kena hukum. Lantas wajib untuk Hanya tidak dosa karena lu lupa, lupa nanti Agar kalau orang lupa niat, wajib tadi bang tak niat, nah, ini sesuatu bagaimana katanya puasa, puasa puasa betulan, banyak sih saya makan kasar sendiri tidak bisa itu jadi wajib dia imsak, wajib neker, wajib melupa orang puasa. Ini namanya tindakan hukum. Jadi tiap malam harus niatnya sendiri. Lalu imsak tadi sudah saya berangkat. Lalu kalau waktu puasa lupa itu nggak apa, asal lupa, lupa makan, lupa minum nggak apa-apa puasa itu terjadi kita lupa lupa tidak ada tidak ada hukumnya jadi pasti anggap biasanya orang sesuai jumatan sesuai jumat itu pulang ya makan nah ini Ramadan puasa sudah pulang jumatan lupa kalau dia puasa pulang masuk di dapurnya ya sudah, sudah makan, sudah makan. Satu piring, tambah lagi setengah piring. Ya, satu setengah piring, ada pisang buat kasak, teh, harus Sudah, kenyang, esnya datang. Pak, sampai iya, biasa, Pak. Makan kan puasa. Astagfirullah, lupa. Lupa dia. Bagaimana? Enggak apa-apa, itu rezeki. Sapa Allah ini. Itu rezeki dari Allah ini. Rezeki cuma-cuma. Puasanya begitu, terus jadi. Enggak apa-apa. Sudah. Yang mengingatkan ini harus hati-hati, harus bijaksana. Orang amar ma'ruf nahi mungkar, mengingat orang harus tahu. Sekarang ini orang wah, ini orang lupa. Orang. Kalau dia mau makan, kita katakan sampai Tapi kalau dia sedang makan, makanan masih di mulutnya, biarkan dulu. Jangan dikejutkan. Masih baru. Aduh, sampai puasa, nanti dulu masukkan. <laughs> nanti dulu masukkan ini masukkan eh, sengaja loh sekarang sudah saya batal gitu atau bingung sudah mau keluar bagaimana masuk bagaimana di sini yang salah siapa yang mengingatkan nah, ini ini orang mengingatkan tidak tidak tidak tidak sana nah, di sini masalah jadi jelas begitulah ketentuan-ketentuan dalam puasa maka semoga apa yang saya sampaikan ini insya Allah menjadi manfaat dan minggu juga insya Allah saya lanjutkan mengenai apa yang ada pak sangkut pautnya dengan Ramadan dan kesunatan-kesunatan agar kita dapat menambah ilmu dan sebagainya. Kemudian perlu saya terangkan sedikit karena diumumkan bahwa Sabtu juga ada gerhana. Nah, di sini kita harus ikut syariat. Bagaimana cara syariat? Pertama gerhana bukan karena matinya orang, bukan karena hidupnya orang. Ini ayatun min ayatil lah. Nabi telah bersabda inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Hmm. La yanqasifani limawdi ahadin wala lihayatihi. Bergerhana tidak karena matinya orang, tidak karena hidupnya orang di ya, Sabtu tanggal 11 oh, hmm. oh sudah bukan Juni 11 itu insya Allah akan terjadi tanda Sudahlah kita bagaimana? Ya ikut syariat, tunggu saja. Kalau sudah terjadi memang betul karena walaupun dicatat tanggalan falak sudah menentukan, tapi toh kita harus dia hakikatnya. Tidak boleh mendahului. Untuk melaksanakan sunat Rasul. Kalau sudah ada gerhana, kita sunat sholat. Untuk sholat, sunnah mandi. Jadi mandi gerhana ini karena untuk sholat. sunat kalau sholat. Lalu dalam sholat nah, berjamaah sunnah. Boleh sendiri. Sholat gerhana sunnah dilakukan berjamaah sunnah. Lalu khutbah dua kali seperti khutbah Jumat. Dan dianjur banyak doa, banyak istighfar, lalu bersodakoh, solat sodakoh. Kan Nabi mengatakan, kabiru, wasallu, watu watu tasaddaku. Ada hasil lain, ud'u, wastaghfiru jadi kita campur semua hadis-hadis ini, jadi acaranya sholat untuk sholat sunnah mandi dan dalam sholat sunnah berjamaah dengan khutbah dua kali sama dengan Jumat dan yang jadi banyak doa, banyak istighfar, lalu bersaudara Kemudian untuk memanggil orang ke sholat tanpa azan, tanpa kamat, azan dan komat khusus untuk sholat wajib. Nah bagaimana? Menurut zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi memerintahkan orang mengumumkan inna sholat jami'ah. Atau kita pakai ringkas saja as-sholat jami'ah, as-sholat jami'ah. Kita tambah doa boleh. Rahimakumullah. Ini tambahan doa kabar. Nah, jadi umpah sudah lihat ada gerhana, betul ada. Pegang saja suara masjid, langka dan sebagainya, umumkan beberapa kali sahabat as-salah jami'ah as jami'ah kan orang Islam banyak apa ada apa tidak tahu yang tahu berapa kali sampai orang berkumpul sampai dilakukan kadang-kadang as-salah jami'ah dua orang datang tahu umum lagi sampai banyak orang baru banyak nah, as-salah jami'ah as-salah jami'ah sampai rahimahullah nah, sholat gerhana ada empat macam caranya ada misal biasa, sunat-sunat biasa, ya rakatain tetap. Ada yang yang biasa, tapi dua berdiri, dua fatihah, dua kali berdiri, dua kali fatihah, dua kali surat, dua kali rukun, dua kali tiga, dua kali sujud. Dalam setiap rokaat ada lagi dua kali berdiri, dua kali fatihah, dua kali surat, dua kali rukun, apa tiga tiga kali berdiri tiga kali rukuk tiga kali nah, tidak dua kali sujud ada lagi empat empat kali berdiri empat kali fatihah empat kali rukuk empat kali sujud dua kali empat kali tidak dua kali sujud nah, umumnya dipakai yang nomor dua nah, jadi sholat usalli sunnata usufis samsi wa qala ta'ala yang imam-imaman yang umat-umat, Allah Akbar yang kabirar membaca Fatihah surat yang panjang rukuknya panjang lama Umrah baca subhanallah fil azim wa bihamdih 21 kali Aku sendiri baca sekali Terus ada Allah bin Hamidah Sudah kap lagi Baca Fatihah dari surat lagi Rukuk lagi, begitu lagi Sami Allah bin Hamidah biasa Alhamdulillah, terus sujud dua kali biasa Ya panjang juga baca subhanallah wa ala bihamdih 11 atau 21 kali. Hadis rakaat ini jalan. Kemudian kalau gerhana matahari itu tidak bersuara sama-sama dengan sholat zuhur asar. Jadi jamaah tapi tidak bersuara, masing-masing baca sendiri. Jadi makmunya baca sendiri. Umbai Imam mengumumkan, mari kita nanti baca setelah Fatihah, baca amma, itu lah. Atau sampai semua ya, baca semua yang apa ya tidak apa bagaimana? Ya nunggu imam. Tidak apa sama sekali ya boleh baca saatannya. Boleh nunggu kembali kembali ya boleh lah dulu Allah Allah kembali kembali dulu sampai kembali nunggu imam. Tidak apa. Nah, kalau sholat gerhana bulan bersuara keras seperti sholat maghrib dan isyarat. Jadi kalau sholat gerhana di sini harus harus dan Jadi cara-cara syariat harus kita jalankan dan tidak usah mengikuti cara model-model nanti semua dibanguni dinding-dinding tembok-tembok semua ayam-ayam anggur dibangun orang-orang bunting perutnya itu ini bagaimana bukan cara syariat ya kita kembali syariat nah, saudara apa sesukanya saudara punya saudara saudara tidak punya apa apa saudara apa sesukanya tidak ada ketentuan Kadang-kadang kalau ini gerhana matahari bulan Syaban yang dua. Wah, ini semangatnya nasi liwat telur kocok. Wah ini jawabannya sendiri. Atau sama ini dan itu, ini tidak ada misalnya sama sekali. Itu golongan mujarobat. Lain. Jadi tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman Syafi'i, tidak ada yang tidak ada. Jadi semua tidak ada kembali kepada siapa atau sodaku sesukanya. Orang yang wajar ada kitabnya apa? Primbon. Gimana kita primbon? Kembali kepada Quran dan hadir serta syariat ahli sunnah wal jamaah bagaimana mestinya. Nah, jadi kayak syariat. Ini Adapun sekarang oleh pemerintah, oleh diumumkan jangan melihat karena pengalaman di Afrika Selatan dan di Israel dulu menyebabkan buta mata ya kita jaga-jaga tuh anak-anak dijaga jangan sampai berbahaya loh kadang-kadang dengar umum itu menjawab kalau dalil <laughs> dalil diberitahu ini berbahaya jangan lihat menyebabkan buta mata cek dalilnya mana Qurannya mana hadisnya lain nah, kalau sudah Dirangkan ini pengalaman begini sama saja. Pagi-pagi dan cak pedes mulus nanti mana dalilnya? jadi ini kan bagus ya. Loh ini kita di pengalaman jaga. Kalau sudah pengalaman ini berbahaya, kita tidak boleh menjurus berbahaya. Ada hadisnya, di Quran hadisnya. Wala kita tahu kan jangan kamu menjuruskan dirimu kepada bahaya. Ini bahaya. Sudah, Memang kayak jadi bahaya, yang pengalaman nggak membayar. Kita wajib mundur, malah wajib dalam Quran. Hadisnya Nabi bersabda juga, la dolar, la Tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh bahaya. Sekarang sudah diumumkan, tidak boleh melihat, melihat, menyebabkan buta dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sudah kita jaga, terutama anak-anak kita jaga. Nah, ini masalah. Insya Allah itu semua yang tadi adalah manfaat yang kita bersama di dunia, waktunya, waktunya. Jadi ada beberapa, beberapa, beberapa Al-Ihar, yang sakit dan sebagainya, ada Hajar dan juga ada meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya terima kasih Allah SWT. Al-Fatihah. Dan minggu muka kita lanjutkan masih bab puasa. Insya Allah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت باقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم من ضلال وعافنا من ضرر اللهم اهدنا من بلاء وعافنا من بلاء اللهم ارزقنا من عقلاء فرعنا لنا اصلاها من ازكاها من اخلقت يدها ومن ازكى زلها من عاملك ولا الدنيا خير وعمنا علمها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اكرم شر الزلل والمحن والبليات امين ما ظهر منها وما بطن وما مكر الظالمين والحاسدين والمضاصين والكافرين بما شئت وتوفيق منك انت المدير اللهم انفعنا بما علمت واشرح لنا به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمت واشرح لنا به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمت واشرحنا لنا به ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما صالحا وما لم يشئ